Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikah, turunlah para malaikat dengan begitu jumlah yang banyak di bumi. Warruhu fiha, warruhu fiha yaitu malaikat Jibril turun juga bersama malaikat. Allah menyebutkan khusus penyebutan malaikat Jibril karena malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat mulia, pimpinan para malaikat. Muta'un sama amin, ditaati oleh para malaikat yang lain. Jadi ruh disebutkan secara khusus. Malaikat Jibril termasuk dari malaikat, cuma Allah menyebutkan pengkhususan malaikat Jibril karena pentingnya malaikat Jibril. Seperti Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Padahal amal termasuk dari iman. Amal termasuk dari iman. Tetapi Allah mengkhususkan penyebutan amal karena amal itu penting. Amal itu penting. Jangan orang merasa beriman saja tidak mau beramal. Zikrul khas ba'dal am dalam istilah para ulama. Penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Bi'ithni rabbihim dengan perintah Rob mereka. Ini kata para ulama. Termasuk bantahan kepada orang-orang yang menyatakan inna artinya banyak. Kami berarti Allah ganda, Allah banyak. Jawabannya tidak benar. Buktinya seterusnya Allah mengatakan biizni rabbihim dengan izin Rob mereka. Rob cuma satu, kalimat tunggal. Jadi inna di situ maksudnya pengagungan. Bukan jum berarti jumlahnya banyak. Kami itu maksudnya pengagungan, bukan jumlah yang banyak. Biizni rabbihim min kulli amr. Maka para malaikat turun ke dunia dengan izin, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala min amr dengan membawa keputusan-keputusan yang telah Allah tetapkan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar tersebut penuh dengan keselamatan. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar. Sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Ada sebagian ulama yang menafsirkan salamun hiya hatta. Artinya, mereka bacanya begini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim. Titik. Para malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia dengan izin Rabb mereka. Titik. Kemudian, mingkul li amrin salamun pada malam Lailatul Qadar penuh dengan keselamatan dari segala keburukan. Mingkuli amri artinya mingkuli syar. Kata mereka malam tersebut malam yang tidak ada keburukan. Malam yang penuh dengan kebaikan. Sampai kapan? Hiya hatta il fajar. Sampai terbit, terbit fajar. Ini tafsiran. Ada tafsiran yang lain sebagaimana disampaikan oleh sebagian sahabat. Bahwasanya para malaikat turun dengan jumlah yang begitu banyak dan mereka menyalami kaum muslimin yang sedang beribadah. Mereka melewati masjid-masjid dan mereka menyalami dan kita tidak mendengar. Tapi mereka beri salam. Ya, mereka beri salam kepada para para orang-orang yang sedang beribadah dan salamnya para malaikat adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beri keselamatan kepada kepada orang-orang yang sedang beribadah, yang sedang itikaf, yang sedang baca Quran, yang sedang sujud, yang sedang menangis, yang sedang berdoa. Oleh karenanya pada malam tersebut malam yang sangat kita harapkan dan doa yang paling dianjurkan untuk dibaca pada malam tersebut apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tatkala Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kalau saya tahu malam Lailatul Qadar, mada aqul? Apa yang aku katakan?" Kata Nabi, "Quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah Maha Pengampun, tuhibbul afwa dan engkau men men men mencintai pengampunan, fa'fu anni, maka ampunlah diriku ini." Malam yang sangat kita harapkan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Nabi SAW, Man qama laylatal qadri, imanan wahdi saban gufirolahu ma taqaddama min dhambi. Barang siapa yang mengisi malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan dihapuskan seluruh dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Terlalu banyak yang kita tumpuk. Terlalu banyak mata kita melihat yang haram. Terlalu banyak mulut kita mengucapkan yang haram. Terlalu banyak hati kita suudhan, hasad dan macam-macamnya. Kita ingin diampuni oleh Allah pada malam tersebut dengan beribadah ibadah yang baik sebaik-baiknya di malam Lailatul Qadar yang Nabi menyatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah mengisi malam tersebut salat malam dengan baca Quran dengan penuh keimanan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahtisaban dan berharap ini harus dihadirkan bukan kita ikut cuma sekedar ritual aja rame-rame ikut rame tapi tatkala kita beribadah kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malam Lailatul Qadar berakhir sampai terbit fajar. Oleh karenanya kalau sudah tiba malam ganjil, kita kemudian beribadah, kemudian kita sahur, di waktu sahur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap waktu yang berada di malam Lailatul Qadar berharga seluruhnya. Terus beribadah sampai adzan subuh. Kalau sudah dikumandangkan azan subuh, sudah selesai malam Lailatul Qadar. Dan ini dalil bahwasanya orang Islam namanya malam itu dimulai dari terbenam matahari sampai terbit apa? Fajar. Beda dengan tanggalannya orang-orang barat. Orang barat kalau sudah jam 12 lewat sudah pagi katanya. Masih gelap gulita dibilang pagi. Gimana pagi dini hari? Pagi ya nanti kalau matahari sudah terbit timbul fajar, sudah ada cahaya baru pagi. Namun kita ikut-ikutan, kita bilang makanya sebagian orang salah berangkat. Kapan berangkat? tanggal 21 Februari pagi-pagi. Dipikir pagi-pagi ternyata jam 1 malam. <laughs> tanggal sudah masuk tanggal yang baru. Tanggal 1 pagi hari, dini hari. Dikira sudah pagi, ternyata belum. Pagi itu kalau sudah terbit apa? Fa? Fajar. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan dari tafsir surat Al-Qadar. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan tafsir surat yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.